بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Do'il Kitab wa Sunnah Pembahasan Kitab Usiyam Kita masih pada pembahasan tentang Puasa-puasa yang dilarang Telah berlalu penjelasan beberapa jenis puasa yang dilarang. <clears throat> yang pertama yaitu mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Yang kedua, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Yang ketiga mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat berpuasa di hari Asyak yaitu hari ke-30 dari Syakban, apabila di langit terdapat sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal maka tidak boleh berpuasa di hari asyak Demikian pula Dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan Dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian Ini beberapa jenis puasa yang dilarang ya, Baik yang hukumnya makruh ya, atau yang hukumnya haram kalau <clears throat> berlalu penjelasannya kemudian yang selanjutnya al-khamis yang kelima <clears throat> yuhramu saumu yaumil idain diharamkan berpuasa pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Apa dalilnya? Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Nahar. Itu Idul Adha. <coughs> Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dalil yang lain wali hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qal. Hadis dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Hadzani yaumani Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari berpuasa pada hari keduanya. <coughs> Yaumu fitrikum min siyamikum yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian. Itu Idul Fitri. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan hari yang lain adalah hari di mana kalian memakan sesembelihan kalian. Yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Dua riwayat ini Riwayat pertama dalam Sahih Bukhari Kemudian riwayat yang kedua juga dalam Sahih Bukhari. Dua riwayat ini menunjukkan larangan berpuasa di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Apabila seseorang bernazar bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu. Ya. Misalkan dia bernazar akan berpuasa pada hari Kamis. Dia bernazar akan berpuasa pada hari Kamis. Dan hari Kamis ternyata bertepatan dengan hari raya. Maka yang seperti ini tidak boleh ditunaikan nazarnya. Tidak boleh berpuasa naam di hari raya. Sehingga jika dia bernazar untuk berpuasa pada suatu hari dan bertepatan dengan hari raya maka dia tidak boleh menunaikan nazarnya dan sebagian para ulama <coughs> mengatakan dia memindah ke hari yang lain ya jika dia bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu ternyata bertepatan dengan hari raya maka dia pindah naam ke hari yang lain Kemudian di yang keenam dari puasa-puasa yang dilarang Yukrohu sawmu ayyami tashrik diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik apa hari-hari tasyrik Wahia salah satu ayamin ba'da yaumin nahar Yaitu tiga hari setelah hari kurban Setelah hari Idul Adha Yaitu Al-Hadi Ashar Tanggal sebelas Wasani Ashar Dan tanggal dua belas Wasalis Ashar dan tanggal tiga belas Zulhijjah <coughs> Dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kenapa dikatakan hari tasyrik? Naam. Karena luhum daging di hari-hari tersebut disyarrak dijemur ya di bawah terik panas matahari. Karena zaman dulu belum ada yang namanya freezer Nah, jadi untuk pengawetannya dijemur. <coughs> Apa dalilnya dilarang puasa pada hari-hari tasyrik? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tasyrik. Beliau mengatakan hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah azza wajalla Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, ya, minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabiyah Nubaisyah radhiyallahu taala anha Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ayyamu tasyrik. Ya. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Nah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari Naam dimana kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain wali qauli sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik 'iduna ahli Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Nahar tanggal 10 Dhul Hijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dhul Hijjah itu adalah hari rayanya kita Ahlul Islam hari rayanya kaum muslimin wahiyya ayyamu aklin wa syurbin dan hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum al hadith diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. <coughs> Maka dilarang berpuasa di hari-hari tasyrik. Illa kecuali ada yang dikecualikan. Ya. Ada yang dikecualikan yaitu dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Siapa? Warukhisa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin idza lam yajid thamanal hadi. Dan boleh berpuasa di hari-hari tasyrik bagi orang yang melaksanakan haji tamattu atau haji qarin atau istilah lain kiron. Idza lam yajid thamanal hadi apabila dia tidak memiliki hewan sesembelihan atau tidak bisa untuk membeli hewan hadi <coughs> hewan kurban <coughs> nah karena mereka yang melakukan haji tamattu <coughs> atau haji kiron wajib untuk menyembelih hadi wajib untuk menyembelih al-hadiyu. <clears throat> Entah itu kambing ya untuk satu orang atau e, unta dan sapi boleh untuk tujuh orang. <clears throat> Apa dalilnya? Bolehnya orang yang melakukan haji tamattu'. Ya. Apa itu haji tamattu'? Hah? Haji ada tiga macam Ada haji tamattu Ada haji kiron Ada haji Apa? Hah? Ifrod Nah Haji tamattu Dia seperti haji yang Naam dilakukan Oleh mayoritas kaum muslimin ya. Tamattu yaitu dia <clears throat> berangkat di bulan-bulan haji entah itu Syawal atau Dzulqa'dah atau hijjah ini bulan-bulan haji. Dia berangkat sampai di sana <clears throat> dia umroh, ya. ihram dari mikot, kemudian umroh. setelah tawaf selesai sa'i, kemudian tahallul, selesai umrohnya. Ya. Maka dia halal. Artinya halal dia e, terbebas dari larangan-larangan ihram. Halal boleh pakai pakaian biasa lagi, boleh pakai wangi-wangian, ya. Nah, <coughs> sampai menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, dia santai atau banyak ibadah ya, tapi sudah tidak pakai kain ihram lagi. Ya, sudah tidak berihram lagi karena sudah tahallul dari umrohnya. <clears throat> nah, sampai nunggu hari tarwiyah baru dia berihram lagi. Labbaika hajjan. Berihram lagi untuk haji di hari tarwiyah. Sampai selesai melaksanakan ibadah haji, inilah haji tamattu. Nah, haji kiron <clears throat> hampir sama. Bedanya haji kiron dia tidak tahallul setelah umroh. Ya, jadi misalkan dia datang, datang ke sana <coughs> ihram dari mikot, kemudian umroh, selesai umroh nggak boleh halal, nggak boleh tahallul, masih pakai kain ihram terus, ya nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, sampai nunggu hari tarwiyah, ya. Ya kalau dia berangkatnya Syawal sana atau Zulqa'dah, ya Nah, sabar sebulan pakai baju ihram. Musim dingin ya, kedinginan. <coughs> Ini haji kiron. Nah, dan tamattu dengan kiron itu mendapatkan dua dua ibadah yaitu umroh tadi dan juga haji. Umroh dan haji. Nah, Dan kedua-duanya harus <clears throat> menyembelih haji. Nah, ini haji kiron. Yang ketiga, <clears throat> haji ifrod. Haji ifrod, haji tunggal. Artinya dia kesana hanya untuk langsung haji. Ya, tidak ada umroh. Jadi mungkin berangkat dari sini, ya, tanggal 7 Zulhijjah Sampai sana pas tanggal 8 hari tarwiyah. Langsung ihram haji, langsung ke Mina. Haji ifrad. Dia hanya mendapatkan ibadah haji, tidak mendapat umroh. <coughs> Baik, <coughs> kita lanjutkan. Dibolehkan <coughs> bagi orang yang melaksanakan eh, haji tamattu dan haji kiron atau korin Ya. Boleh dia untuk berpuasa di tiga hari ini. Hari 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik. Bagi orang yang tidak mampu untuk membeli hadi. Membeli kurban, hewan kurban. Nah, mungkin uangnya habis. Atau uangnya hilang atau semisalnya. Dia nggak bisa e, bayar tadi. Hadiu. Nah, nggak bisa membeli hadi. Maka apa dia? berpuasa di hari-hari tasyrik ya tiga hari kemudian berpuasa ketika telah pulangnya berapa tujuh tujuh hari nah jadi genaplah sepuluh sepuluh hari berpuasa di hari-hari tasyrik <clears throat> atau tiga hari ketika di sana kemudian tujuh harinya puasa di rumah setelah pulang sehingga genap sepuluh hari berpuasa bagi orang yang tidak mendapatkan hadiah Dalilnya adalah li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala keduanya mengatakan, lam yurakhas fi ayami tasyrik an yusomna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu. hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara al hadi." Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Barang siapa yang melakukan tamattu ya, <coughs> umrah kemudian haji ya, maka wajib baginya untuk menyembelih hadi. Ya. Dan barang siapa yang tidak mendapati hadi, ya, tidak memiliki kemampuan untuk membeli hadi, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari di hari-hari haji dan hari-hari tasrik termasuk hari-hari haji. Dan puasa tujuh hari apabila telah kembali ke keluarganya. Dan genap asyaratun kamilah ya. Sepuluh hari berpuasa bagi orang yang tidak mendapatkan hadiu. Baik, intahaina selesai dari penjelasan tentang puasa-puasa yang dilarang. ada masih tersisa beberapa jenis puasa yang dilarang. Di antaranya apa? Yang belum tersebutkan? Man yadzkur lana? Hah? Puasa? Nah. Doi, PR. PR masih tersisa beberapa puasa yang dilarang. <coughs> Naam barakallahu fikum naktafi bihadzal miqdar. Naam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.